hukum di dalam syariat Islam tentang torekat atau kelompok torekat sufiyah maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala bahwa sufiyah itu banyak menyelisihi perkara-perkara di dalam syariatul Islam bahkan penyelisihan itu menyentuh dalam perkara-perkara akidah. Di antaranya adalah yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yaitu membolehkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang telah meninggal dunia yang diyakini sebagai wali-wali Allah. Maka ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti apa yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah firman Allah taala dalam surah Yunus ayat 106 wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin jangan engkau berdoa kepada selain Allah taala yang tidak memberimu manfaat tidak pula memadaratkanmu jika engkau melakukan hal itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dan kesyirikan adalah kedoliman yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. <clears throat> Nah, kemudian sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala, kata beliau, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah taala sebagai tandingan selain Allah maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Nah, maka berdoa kepada selain Allah adalah sama dengan mengambil tandingan di sisi Allah taala dalam beribadah. Dalam beribadah yaitu berdoa. Kemudian yang kedua di antara penyimpangan tarekat sufiyah dalam syariatul Islam, dalam tinjauan Islam bahwa mereka meyakini Allah taala di mana-mana, zat Allah di mana-mana. Maka ini menyelisihi ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menetapkan bahwasanya Allah taala di atas langit istiwa ala arsyhi tujuh tempat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya zatnya bahwa Allah taala meninggi di atas arsy di atas langit ketujuh enam dan tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana Naam. Tapi kalau kita mengatakan ilmu Allah mencakup di mana-mana, maka itu benar. Itu benar barakallahu fikum karena tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di sisi Allah taala. <clears throat> Sekali lagi mengatakan zat Allah di mana-mana itu keliru dan berbahaya. Naam, keliru dan berbahaya barakallahu fikum sehingga sebagian mereka dengan kalimat itu mengatakan seperti Ibnu Arabi dan juga yang lainnya mereka mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wamallahu illa rahibun fi tidaklah anjing babi kecuali itu terdapat padanya sesembahan kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena mereka meyakini bahwa Allah di mana-mana. Sehingga ini keyakinan yang kufur yang dikenal dengan akidah al-hululiyah yaitu Allah bisa melebur di dalam tubuh atau dalam sebagian makhluknya wal billah ini kekufuran meyakini Allah Subhanahu wa taala bisa melebur menyatu dengan hambanya dengan makhluknya ini kekufuran enam sehingga ini mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan ini keyakinan hululiyah Naam, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha agung dari semua itu. Naam, Maha besar dari segala keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari syariatul Islam, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sehingga kita telah membacakan bait syair dari seorang Ibnul Arabi dia mengatakan ar-rabbu abdun wal abdu rabbi rabbu adalah hamba hamba adalah rabbu wa nas'alullah salamata wal afiyah enam kemudian diantara penyelewengan daripada kaum sufiyah kebanyakan mereka ya'taqiduna anna Allaha khalaqad dunya li ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan dunia ini karena sebab Muhammad wahada yukhaliful Quran. Ini adalah menyelisihi Al-Qur'anul Karim yang Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memurnikan ibadah hanya kepadaku. Naam, sehingga dunia dan seluruh alam semesta ini seluruh makhluk itu dicipta karena dalam rangka kemurnian ibadah dalam rangka kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata maka diciptalah seluruh makhluk jadi tidak benar kalau dunia ini dan makhluk yang lainnya dicipta karena sebab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini gulu berlebih-lebihan barakallahu fikum ya sehingga mereka ini memiliki berbagai macam sifat-sifat ya ucapan-ucapan yang berlebihan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seperti yang sering kita ulangi ucapan seorang tokoh sufi Al-Busiri dalam kitabnya Qasidahnya Al-Burdah dia mengatakan bahwa ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami dia mengatakan bahwa wahai makhluk yang paling mulia yakni dalam rangka memuji dan meninggikan nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam tetapi berlebihan dan jatuh ke dalam kekuburan ucapan yang kufur dia mengatakan Aku tidak punya siapa-siapa dalam berlindung dari segala musibah-musibah yang terjadi melainkan hanya kepadamu wahai Muhammad wal billah ini qasidah yang diucapkan oleh seorang tokoh sufi dan di Indonesia sangat dikenal dengan qasidah burdahnya bahkan dihafalkan di pesantren-pesantren sufiyah ini nah mereka menghafalkannya dan mengagungkan penulisnya dan membantah orang-orang yang menyalahkannya. Naam, barakallahu fikum. Maka ini gulu ya. Al al al-lawd aludhu kata aludhu itu berlindung. Ya, berlindung itu adalah salah satu bentuk ibadah, isti'anah, isti'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia mengatakan bahwa aku tidak punya siapa-siapa oh, dalam rangka berlindung dari segala musibah yang terjadi melainkan hanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah lagi dia mengatakan fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam Naam, dia mengatakan bahwa di antara kedermawananmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah di tanganmu dunia dan segala kemadorotannya. Dunia dan segala madorotnya ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula illa billah. Naam, ini kedudukannya sama dengan Allah. Waliyadzubillah. Wa inna min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya merupakan ilmumu adalah ilmu tentang lauhil mahfud dan ilmu tentang kolam pulpen ya jadi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan sesuatu segala sesuatu dari makhluknya Allah perintahkan kepada pulpen al kolam, sehingga di sini dalil sebagian ulama bahwa makhluk yang paling pertama dicipta oleh Allah adalah kolam pulpen pena. Ya. Lalu Allah katakan kepada pena itu, "Uktub ila ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Wahai pulpen, tulislah segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, sehingga pulpen itu menulis segala sesuatu yang terjadi dan menjadi takdir Allah di Lauhil Mahfud yang gaib, yang rahasia, tidak ada siap seorang pun yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dia mengatakan Al-Busiri dalam qasidahnya ini bahwa Rasulullah memiliki ilmu tentang Lauhil Mahfud dan ilmu tentang Al-Qalam. Waalaikumsalam. Nah, maka barakallahu fikum ini hulu ya, berlebih-lebihan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau ketika hendak meninggal dunia alaihi salatu wassalam mewasiatkan secara khusus barakallahu fikum dan hadis ini hadis yang masyhur dan ma'ruf diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, Rasulullah sebelum meninggal dunia di akhir hidupnya di antara wasiat dari wasiat-wasiat beliau yang terpenting adalah Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Naam, apa kata beliau? La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam." Fakulu inni Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian mengagungkanku berlebih-lebihan. Sebagaimana kaum Nasara mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan ya yaitu Nabi Isa adalah salah satu dari tiga unsur Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu terdiri dari tiga unsur. Ayah, Bapak, Roh. Apa? Anak, Ayah, kemudian Roh Kudus. Maka Nabi Isa alaihissalam salah satu dari tiga unsur. Berarti bagian dari Tuhan ya maka itu berlebih-lebihannya kaum Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam maka Rasulullah sebelum meninggal dunia beliau mewasiatkan wahai para sahabatku jangan sekali-kali kalian mengagungkanku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan tetapi ucapkanlah faqulu inni abdullahi wa rasuluhu ucapkan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi dua-duanya barakallahu fikum. Selain Rasulullah pertama mengucapkan Abdullah, aku adalah hamba Allah. Artinya sama dengan kalian. Wajib beribadah kepada Allah. Wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah sama. Tidak ada bedanya antara kita dengan Rasulullah dalam hal al-abd ya dalam hal sebagai hamba dan menghambakan diri di hadapan Allah. Tidak ada bedanya. Tetapi bedanya adalah dalam hal beliau sebagai rasul. Dalam hal beliau sebagai nabi dan rasul dan kita bukan nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul wajib dimuliakan, diagungkan sesuai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jangan tersamarkan antara mengagungkan, memuliakan dengan menjadikannya sebagai Tuhan. Ya. Jangan tersamarkan antara mengagungkan seseorang yang memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya mengkultuskannya sampai pada tingkat ketuhanan. Waliyadu billah. Ya, maka Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah yang beliau tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikian ikhwani fillah barakallahu fikum. Oh, segala uh, hal-hal yang berlebihan yang sangat banyak ya ditujukan dikultuskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sama sekali tidak ridho dengannya. Salah satu hal yang penting untuk kita ingatkan barakallahu fikum pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu apa yang kita kenal di Indonesia salah satu kitab kalau tadi saya contohkan kitab Al-Burdah, Qasidah Al-Burdah, penulisnya Al-Busiri yang itu di Indonesia sangat diagumkan bahkan kitabnya tersebut dihafalkan kosidah-kosidahnya oleh di pesantren-pesantren. Nah, selain dari itu ada lagi yang lain yaitu kitab yang sangat terkenal di negeri kita. Di Indonesia adalah ya khususnya di Sulawesi. Nah, orang-orang Bugis dan yang uh, semisalnya yang dikenal dengan kitab Al-Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji. Nah, barakallahu fikum dia menulis kitab Al-Barzanjinya yaitu bait-bait syair yang memuji ya bersalawat dengan memuji puji-pujian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga terdapat banyak penyelewengan-penyelewengan dari syariatul Islam. Nah, bahkan banyak mereka lebih menghafalkan Barzanji daripada Al-Quran. Lebih membaca kitab Barzanji daripada Al-Quran. Nah, lebih memuliakannya daripada Al-Quran. Ya, banyak dari mereka menghafal Barzanji tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Maka saya ingin uh, menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin-poin yang berbahaya ya ketika diyakini yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Nah, dan banyak dari ustadz-ustadz kita alhamdulillah nulis ya dan dalam ceramah-ceramah mereka menjelaskan tentang kitab tersebut. Nah, namun uh, tidak mengapa pada kesempatan yang berbahagia ini saya nukilkan beberapa kekeliruan dan penyelewengan yang terdapat di dalamnya di antaranya adalah uh, ucapan yang ada di dalam kitab Al-Barzanji menyatakan fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya nadhiru fa'aghithni wa ajin ya mujir minas minas sa'id ya ghayyathi ya maladhi ya fi ya maladhi fi muhimmatil umuri Naam dia mengatakan Padamu sungguh aku telah berbaik sangka, wahai Muhammad. Wahai pemberi kabar gembira, wahai pemberi peringatan. Maka tolonglah aku dan selamatkanlah aku. Wahai pelindung dari neraka sa'ir. Ya, ya mujiru minas sa'ir, afwan. Ya mujiru minas sa'ir. Wahai engkau Muhammad yang melindungi dan menyelamatkan dari neraka sa'ir. Ya goyati, ya maladhi. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penolong, sebagai pelindung dari segala mara bahaya. Nah, dalam perkara-perkara genting, maka Rasulullah sebagai tempat berlindung. Waliyadu billah. Ini di dalam Al-Barzanji. Fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru fa وأجن يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور Karena sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berlindung dari musibah yang terjadi. Nah, dalam keadaan Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya, dalam keadaan Rasulullah telah meninggal dunia barakallahu fikum, maka ini keyakinan yang berbahaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia roh beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, tempat yang tinggi dan tidak mungkin roh itu kembali barakallahu fikum di dunia ini. Tidak mungkin roh siapapun dia ya nabi nabi kita sekalipun rohnya tidak akan kembali di dunia lagi. Nah, maka keyakinan bahwasanya roh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hadir ya yang juga ini kesalahan yang kedua yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji yaitu ketika bersalawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwa roh Rasulullah datang hadir di tengah-tengah majelis salawat tersebut. Naam, roh Rasulullah hadir di tengah-tengah majelis orang-orang yang bersalawat tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahkan yang hadir pula adalah jasadnya. Naam, ya, berselisih di kalangan mereka. Ada yang mengatakan hadir pula jasad dan rohnya, ada yang meyakininya bahwa yang hadir hanyalah rohnya saja. Nah, maka ini keyakinan yang gulu barakallahu fikum roh Rasulullah tidak akan hadir. nam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih Naam bahwa orang yang telah meninggal dunia rohnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang hadis Bara' ibnu Azib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan proses kematian setiap manusia dari awal sampai rohnya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian roh itu dikirim kembali ke dalam jasadnya di alam barzakh sehingga tidak ada roh yang kembali ke dunia ini kalau ada yang mengatakan demikian itu adalah tipu daya syaitan ya itu syaitan atau iblis yang menyerupai seseorang naam untuk membuat kerusakan dalam akidah ya untuk merusak akidah umatul Islam naam maka barakallahu fikum ini hal yang berlebihan gulu demikian pula terdapat di dalam Al-Barzanji mengatakan bahwasanya ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga. Ayah dan ibu Rasulullah adalah ahlul iman, ahlul jannah. Dan itu tidak benar karena hadis yang sahih dengan sangat terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ketika ditanya tentang ayahnya dan juga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayah dan ibunya di dalam neraka. Fanasallallahu assalamata wal afiyah. Sehingga tidak mesti seorang nabi ayah dan ibunya harus dikatakan penduduk surga. Nah, demikian pula sebaliknya anaknya seorang nabi tidak mesti juga dikatakan sebagai penduduk surga. Nabi Nuh alaihissalam anaknya penduduk neraka. Nah, istri dari Nabi Nabi siapa? Nabi Nuh. Naam, yang istrinya ahlun nar. Ya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menetapkan bahwa ayah dan ibunya adalah min ahli nar. Naam. Ya, walaupun sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya telah sampai dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan dan kekufuran. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan berbagai penyelewengan-penyelewengan yang banyak yang terdapat di dalam kitab Al-Barzanji, maka tidak pantas bagi kaum muslimin untuk kemudian mengkultuskannya bahkan menjadikannya sebagai kitab yang lebih afdol daripada Al-Qur'an. Nah, ya butuh untuk kita mempelajarinya karena itu isinya adalah tulisan ya karya tulis sebagaimana kitab-kitab yang lain. Bukan uh, sama dengan Al-Qur'an atau hadis ya atau wirid-wirid. lah Itu tulisan karya tulis ya berupa syair-syair Naam yang kemudian dikenal dari zaman ke zaman. Naam. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fillah azakumullah wal hasil dalam syariatul Islam tidak diharamkan untuk men berlebih-lebihan gulu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena itu menyerupai kaum Nasara yang berlebih-lebihan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Bahkan Asyif juga menjelaskan bahwa di antara penyelewengan kaum Sufiyah ini meyakini bahwa Allah taala menciptakan Nabi Muhammad itu dari cahaya Allah. Jadi Rasulullah tercipta dari cahaya Allah. Ini juga kekeliruan. Naam, penyelewengan dari syariatul Islam. Wa annahu khalaqal asya' min nurihi. Dan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dari cahayanya. yakni dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah menciptakan Muhammad dari cahaya Allah, kemudian segala sesuatu itu tercipta dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, fa hadza dan ini berbahaya. Wa hadza kulluhu mukhalifun lil Qur'an. Semua itu menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Allah taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni kha inni khaliqun basyaram min tin. Ketika Allah taala menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, yakni Adam alaihissalam. Fa Adam alaihissalam huwa awalul makhluqat minal bashar. Khalaqahu min tin wa min ghairil bashar al-qalam ba'da al-arsh wal ma' liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma khalaqallahu al-qalam rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih maka Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah taala yaitu dari tanah Adapun selain daripada manusia makhluk yang pertama dicipta Allah adalah al-qalam yaitu pulpen setelah ars dan air. Yakni maksudnya yang jadi ada perselisihan di kalangan ulama mana yang lebih dulu makhluk yang pertama apakah pulpen atau ars Allah taala. Ada perselisihan di kalangan ulama. Karena hadis yang dinukilkan oleh beliau di sini sabda Rasulullah inna awwala ma khalaqallahu al-qalam sesungguhnya awal yang yang Allah ciptakan adalah pulpen di dalam riwayat yang lain yaitu awal yang Allah ciptakan pulpen pada ketika itu Allah taala di atas arsnya. Ya, sehingga lafaz tersebut menunjukkan bahwa arus terlebih dahulu. Arus duluan diciptakan daripada pulpen. Nah, ini yang menjadi pendapat penulis rahimahullahu taala ya bahwa pulpen itu dicipta setelah arus dan air. Air yang dimaksud adalah sebagaimana yang sering kita singgung atau kita jelaskan di atas langit ketujuh itu ada air yang ketebalannya antara permukaan dan dasarnya itu seperti tebalnya antara bumi dengan langit pertama. Ya. Naam, maka subhanallah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Maha segala-galanya. Kita tidak mampu mengukur Allah dengan akal kita, dengan ya logika kita, tidak akan mampu sehingga kita cukup beriman bahwa Allah di atas langit beristiwa meninggi di atas arusnya cukup dan tidak kita mengatakan Allah itu di mana-mana. Zat Allah di mana-mana. Kita tidak mengatakan demikian. Tapi kita mengatakan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Ar-Rahman al arsy istawa. Tsumma istawa 'alal arsy dan seterusnya dari ayat-ayat atau tujuh ayat di dalam Al-Quran. Naam. Walhasil barakallahu fikum ini khilaf di kalangan ulama. Imam Al-Albani berpendapat dengan dohir hadis bahwa makhluk yang pertama adalah pulpen. Naam. Kemudian setelah itu ars. Walhasil tidak benar jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad adalah dari cahaya Allah dan kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Adapun hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu nurun nuru nabiyyika ya Jabir faqala anhu lamaul hadis la sanada lahu wa huwa mawdu'un wa batilun. Adapun hadis yang mengucapkan bahwa awal apa yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu Wahai Jabir, hadis ini hadis palsu dan hadis yang batil. Nah, jadi ketika orang-orang mau membenarkan keyakinannya, maka mereka mencari hadis membuat hadis-hadis palsu. Ya, untuk melegalkan dan menguatkan keyakinannya. Dicarilah lafaz-lafaz ya untuk membenarkan dan dijadikan itu sebagai hadis dari Nabi kita saw. alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis mengancam orang-orang yang seperti ini. Ya. Yaitu tempatnya di dalam api neraka. Naam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, membuat hadis-hadis palsu, maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, maka barakallahu fikum. Alhamdulillah Islam ini mulia, Islam ini dijaga oleh Allah taala dengan diutusnya di seluruh zaman, di setiap zaman para ulama-ulama ahlul hadis yang menjernihkan agama Allah dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mungkar dijernihkan dan dibersihkan oleh mereka oleh para ulama alul hadis. Kita bayangkan, barakallahu fikum, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan di setiap zaman adanya ulama-ulama alul hadis, maka bagaimana ya keadaan Islam akan ternodai barakallahu fikum dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijernihkan. Ya, akan tetapi dengan hikmah dan keutamaan dari Allah Ta'ala Naam dan uh, di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus menciptakan para ulama-ulama rabbaniyin, ahlul hadis. Barakallahu fikum. Dan itu uh, janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin akan memikul amanah ilmu ini di setiap zaman orang-orang yang adil para ulama mereka itu selalu ada di setiap generasi di setiap zaman nah yang dalam hadis lain disebut dengan at-ta'ifa al-mansura al-firqatun najiyah kelompok yang ditolong oleh Allah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah wa barakallahu fikum. Maka ini diantara poin-poin yang merupakan penyelewengan daripada uh, kaum sufiyah. Nah, jika belum adan kita lanjutkan satu poin terakhir. Belum ya? Taib. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Wa minal mukhalafat inda sufiyah an-nudhur lil awliya wa tawaf haula kuburihim. Yaitu bernazar terhadap wali-wali Allah dan tawaf di kuburan-kuburan mereka. Kemudian bina'il adrihah alal kubur, membangun bangunan-bangunan di atas kuburannya untuk berdoa, melakukan ritual-ritual tertentu wal adkar ala sifatin wa hayatin lam yashra'ha Allah wa rasuluhu dan membuat zikir-zikir dengan sifat dan bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ar-raqsu inda dzikir. Mereka berjoget ketika berzikir. Naam. Ya. Saya sendiri pernah menjalani hal itu sebagai apa? pengalaman. Saya telah bertobat kepada Allah. Dulu saya dan orang tua saya dan kakek-kakek nenek ke atas semua memiliki keyakinan uh, eh, torekat Halwatiyah. Nah, ada namanya tarekat Halwatiyah dulu yang kita diajarkan berzikir itu dengan memukul paha ya sambil joget. Dan itu saya lakukan barakallahu fikum dengan gerakan-gerakan tertentu yang mereka buat tarik ke kanan, buang ke kiri dan seterusnya sambil mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah yang ujungnya nanti hu hu hu hu. Ya, Kemudian wanitanya berdiri joget sambil bertepuk tangan. Nah, itu yang dilakukan naudzubillah. Ya, akal sehat, logika yang sehat tidak bisa menerima bahwa itu suatu kebenaran. Nah, anak kecil pun tahu kalau itu kesalahan dan kekeliruan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Maka barakallahu fikum mereka dan di Indonesia sangat menyebar ya keyakinan-keyakinan ini dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini sehingga membutuhkan untuk dijelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat yang belum mengetahui hal ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.